Terang dan gelap bersama-sama. Tidak mungkin. Itu mustahil lidatihi. Termasuk mustahil lidatihi adanya Tuhan lain selain Allah. Ini mustahil lidatihi. Abadan mustahil. Tidak mungkin ada ilah lain bersama Allah. Allah. Ailahun ilahun Ailahun Allah Diulang-ulang oleh Allah SWT. Ailahun Allah.